السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحكم الحاكمين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأجل الأصفياء والصديقين سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد para hadirin hadirat dan saudara-saudara sekalian yang terhormat pengajian pada pagi hari ini sebagaimana yang telah saya janjikan kita isi dengan apa yang ada sangkut pautnya dengan bulan Syaban dan bulan Ramadan karena kita telah berada di dalam bulan Syaban. Bahkan pada hari ini kita telah memasuki tanggal 12-nya. Oleh sebab itu, agar kita dapat menggunakan kesempatan yang sebaik-baiknya demi untuk meningkatkan amal-amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala maka haruslah kita ketahui bagaimana penjelasan dan keterangan yang telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam masalah bulan Syaban dan bulan Ramadan. Memang secara saudara Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan segala sesuatunya Dengan kudrat iradatnya sendiri Dan memberikan tugas kewajiban Dan anjuran untuk kita lakukan Dari amal-amal peribadatan diaturnya oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa. Kesemuanya itu untuk membawa kita kepada kejayaan, kemuliaan dan keselamatan di dalam dunia yang sementara ini terutama di dalam alam akhirat yang kekal ada. Kalau kita ambil sebuah nis yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Inna lillahi fi ayyami dahrikum lanafahat fata'arradu laha Sesungguhnya bagi Allah subhanahu wa ta'ala di dalam masa-masamu itu ada hembusan-hembusan rahmat ada nafahat hembusan hembusan rahmat fata'arradulah maka majulah kamu ke sana memang kalau kita pelajari beberapa hadis di dalam saat-saat kita di dalam waktu-waktu kita dan masa-masa kita itu ada waktu-waktu yang dikhususkan oleh Allah dan diistimewakan oleh Allah dengan turunnya rahmat-rahmat yang khusus turunnya barokah-barokah yang khusus dan turunnya kenikmatan-kenikmatan yang khusus maka fata'arradulah majulah kamu ke sana untuk mendapatkan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang merupakan nafah termasuk saudara-saudara. Di dalam perjalanan tahun dan bulan ada bulan-bulan yang dikhususkan oleh Allah. Begitu juga ada malam-malam dan hari-hari yang dikhususkan oleh Allah. Termasuk adanya bulan Rajab, adanya bulan Sya'ban dan adanya bulan Ramadan. Yang mana tiga bulan berturut-turut ini sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul umat bulan Sya bulan Rajab bulan Allah ini pun sudah banyak saya terangkan wa Sya'ban syahri dan bulan Sya'ban bulanku menjadi jelas boleh kita katakan bahwa bulan Syaban syahrul Rasul. Bulan Syaban ini bulan Rasulullah. Mengapa? Karena Nabi sendiri bersabda, "Wa Syaban syahri" dan bulan Syaban bulanku. Wa Ramadan syahrul umati dan bulan Ramadan bulan umatku. Nah, adanya hal-hal yang demikian ini tentu ada ya khususan memang sudah saudara bulan Sya'ban bagi Nabi Muhammad Wasallam merupakan bulan yang penuh sejarah termasuk apa yang diharap-harapkan oleh Nabi terjadi pada bulan Sya'ban apa yang diharap-harapkan oleh Nabi dalam masalah kiblat. Karena sejarah-sejarah ketika Nabi Muhammad SAW masih berada di kota Makkah sebelum berhijrah ke Madinah apabila melakukan sholat menghadap ke Ka'bah iblat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Tetapi setelah hijrah ke Madinah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala apabila melakukan sholat menghadap ke kiblah nabi-nabi Bani Israel, yaitu ke Al-Masjidul Aqsa. Memang di Al-Masjid Aqsa sana <coughs> merupakan kiblah nabi-nabi dan rasul pada masa tadi. Israel. Jika Nabi Muhammad SAW masuk kota Madinah, berada di kota Madinah, diperintahkan oleh Allah SWT apabila melakukan sholat, demikian juga kaum sahabat menghadap ke Al-Masjidul Aqsa. Tapi Nabi sangat mengharap hal kepada Allah agar supaya Qiblah dipindah lagi ke Ka'bah dan Nabi lebih senang dan kaum muslimin pun lebih senang kalau Qiblahnya ke Ka'bah ibadat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam maka setiap Nabi selesai dari sholat Nabi berdoa melihat ke atas menunggu kemungkinan ada malaikat turun membawa wahyu masalah qiblah Alhamdulillah setelah kurang lebih satu tahun setengah berarti pada bulan Syaban tahun kedua hijrah turunlah ayat Qad nara taqalluba wajhika fis sama' sungguh kita Allah telah melihat bulat balik wajahmu hai Muhammad di langit jadi jadi kembali kembali wajah Nabi melihat ke langit sambil berdoa setelah sholat menunggu-nunggu kemungkinan adanya malaikat turun wahyu turun masalah qiblah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala qad nara wajh Hikafis sama sungguh kita Allah telah melihat pula balik wajahmu hai Muhammad Tuhan lalu turun jaminan falan waliyannaka qiblatan tardhaha maka sungguh kita Allah akan menghadapkan wajahmu hai Muhammad kepada kiblah yang engkau senangi. Nah, Nabi sudah merasa senang. Ini ada jaminan sungguh akan dihadapkan oleh Allah ke kiblah yang ia senang. Turun perintah. Fawalli wajhaka al masjidil haram. Nah, sekarang hai Muhammad, hadapkan wajahmu ke arah al-masjidil yaitu ke Ka'bah Al-Mu'awwamah. Jelas Nabi merasa lega, Nabi merasa puas dan Nabi sangat senang yang mana Ka'bah sekarang sudah dipindah oleh Allah SWT ke Al-Masjidil Haram yaitu ke Ka'bah. Lalu kaum muslimin kesemuanya di mana saja mereka berada pun harus dan wajib menghadapkan wajahnya ke arah Al-Masjid Haram yaitu ke Ka'bah. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Sekira kamu di mana saja berada, hadapkanlah wajahmu ke arah Al-Masjid Haram yaitu ke Sampai terjadi saudara-saudara ketika kiblat sudah dipindah sedemikian itu Nabi Muhammad SAW melakukan salat ada riwayat itu sholat asar berjamaah menghadap ke Ka'bah. Di antara jamaah itu ada seorang dari desa ikut berjamaah. Selesai sholat berjamaah, orang ini pulang ke desanya. Sampai di desanya sana kebetulan masih ada orang melakukan sholat ke Al Masjidul Aqsa. Ada sebuah masjid orang-orang sedang melakukan jamaah sholat belum tahu mereka itu bahwa kiblat sudah dipindah. Mereka masih menganggap bahwa kiblat al-bait al-masjidul aqsa mereka menghadap sana. Setelah datang seorang sahabat ini dari penduduk desa itu melihat keadaan orang-orang sholat demikian, mereka eh, dia lalu berbicara, "Hei jamaah, sungguh saya tadi telah ikut sholat berjamaah bersama Nabi Muhammad SAW dan kita menghadap ke Ka'bah ke arah Al-Masjidil Haram karena sudah dipindah oleh Allah SWT lalu orang-orang ini berputar semua tidak membuyarkan sholatnya tidak mereka membatalkan sholatnya tapi mereka berputar terus menghadap ke Al-Masjidil Haram maka sebab itu masjid itu terkenal dengan Masjidul Qiblatain. Maka di Madinah sana ada Masjidul Qiblatain. Maka siapa saja yang ditakdir oleh Allah dapat berangkat haji, ziarah ke Madinah, ke makam Rasulullah sallallahu alaihi Jangan lupa ziarah ke masjid-masjid yang bersejarah. Termasuk Masjid Quba, termasuk Masjidul Qiblatain sebagai termasuk masjid lainnya. Nah, jadi kita dapat mengetahui bahwa di dalam bulan Syaban menurut riwayat Ibn Ishaq bahwa tahwilul qiblah perpindahan qiblah dari al-Masjid Aqsa ke al-Masjid Haram ke Ka'bah terjadi pada bulan Syaban tahun kedua Selain daripada itu, bulan Syaban sangat diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan diisinya ibadat siang, dengan diisinya ibadat saum, dengan diisinya ibadat puasa. Nabi Muhammad SAW seringkali melakukan puasa pada bulan Syaban penuh hingga sambung pada dengan bulan Ramadan. Jadi seringkali melakukan puasa Syaban sampai sambung ke bulan Ramadan. Hingga ada seorang sahabat muda yang bernama Usama bin Zaid. Zaid bin Harisah anak angkat Nabi Muhammad SAW dan mempunyai putra yang dinamakan Usama. Waktu itu kurang lebih Usama umurnya masih belasan, entah 15 tahun lagi. Karena waktu Nabi wafat, Usama bin Zaid itu masih umur 16 tahun. Tapi sudah diangkat menjadi panglima perang. Nah, sebelum itu dia tanya kepada Nabi Muhammad SAW, berarti umurnya belum 16 tahun, masih di bawah itu. memang kita dalam agama Islam itu dididik dan dibina. Kalau tidak mengetahui apa-apa atau rasa hati kurang puas, kurang lega, kurang paham, kurang mengerti, kurang bisa menangkap, harus kita mau bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum Nah, sahabat muda ini melihat Nabi Muhammad SAW kalau masuk dalam bulan Syaban sangat memperhatikannya dengan melakukan puasa lain dengan bulan-bulan yang lain. Timbul angin-angin dalam hati dan perasaan hati ingin tahu apa? Tanya sahabat itu, ya Rasulullah. Saya melihat Rasulullah sangat memperhatikan bulan Syaban dengan melakukan puasa, lain dengan bulan-bulan lain. Mengapa? Dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaka syahrun yaghfulu anhu katsirun minan nas. Fihi turfa'ul a'mal ila rabbil alamin. Fa uhibbu an yurfa amali wa ana sha'ib. Itu bulan Sya'ban banyak dilalaikan oleh kebanyakan orang. Kebanyakan orang tidak menghiraukan Kebanyakan orang tidak memperhatikan, kebanyakan orang lalai, lengah, tidak mengetahui kepentingan bulan Sya'ban. Di dalam bulan Sya'ban itulah terfaul a'mal ila rabbil alamin. Dinaikkan amal-amal ibadat ini, amal-amal manusia ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya senang amal-amal perbuatanku dinaikkan kepada Allah sedang saya di dalam keadaan puasa itu jawaban Nabi Muhammad SAW hadis riwayat An-Nasai maka saudara-saudara kalau kita membaca hadis semacam ini kita mendapatkan ilmu bahwa di dalam bulan Syaban adalah merupakan waktu dan saat naiknya amal-amal perbuatan kita kepada Allah SWT. Amal-amal perbuatan kita dilaporkan oleh malaikat-malaikat petugas kepada Allah Subhanahu wa taala. Toh Allah Subhanahu wa taala sudah Maha mengetahui. Allah Maha tahu. Allah Maha mengetahui. Allah As-Sami'ul Al-Basir tetapi dasar semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah tidak membutuhkan laporan malaikat, tidak membutuhkan malaikat, tidak membutuhkan makhluk. Allahu la yahtaju abadan. Allah tidak membutuhkan kepada sesuatu sama sekali. Tapi Allah mengaturnya demi kita kita manusia ini supaya tahu dan kita supaya berhati-hati dan kita supaya memperhatikan amal-amal yang telah diperintahkan oleh Allah. menurut hadis tadi bahwa dalam bulan Syaban ini ada bulan laporan amal-amal perbuatan kita oleh malaikat-malaikat petugas kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau kita baca hadis-hadis yang lain, kita dapat menyimpulkan bahwa laporan-laporan yang telah dibawa oleh malaikat-malaikat kepada Allah SWT ada laporan harian ada laporan mingguan dan ada laporan tahunan. Setiap hari pagi dan sore ada malaikat melapor amal kita. Setiap minggu hari Senin dan Kamis sebagaimana hadis tu'radul amal 'ala Allah yaum al wal khamis. Ada laporan bulanan yaitu dalam bulan Sya'ban. Saudara-saudara, apalagi malam tanggal 15-nya. Kalau hari ini, hari Ahad, tanggal 12 Syaban, jelas bahwa hari Rebu depan ini, hari Lusa, tanggal 15 Syaban. Setiap bulan ada tanggal 15 tapi tidak sama dengan 15 Syaban. Tanggal 15 bulan-bulan biasa, ya biasa. Hanya termasuk secara umum ayamul bir hari-hari putih, hari terang bulan disunahkan puasa. Tapi kalau bulan sahabat tanggal 15-nya khusus disebut dengan sebutan yang tertentu Lailatul Nisf min Syaban atau Yaumun Nisf min Syaban mengapa bulan-bulan yang lain kok tidak disebut Lailatul Nasr, min Rajab atau min Jumadil akhir dan sebagainya karena tidak memiliki keistimewaan apa nah, tapi dalam bulan Syaban tanggal 15 nya ada keistimewaan maka terkenal Lailatul Nisf min Syaban malam nisfu Syaban atau yaumun nisf min Syaban hari nisfu Syaban kalau sudah kita berada dalam nisfu sabar, ada apa? Berdasarkan beberapa hadis Nabi Muhammad SAW. Walaupun kalau kita selidiki, kalau kita kaji dengan seluasnya, rata-rata hadisnya dhaif. Tapi saudara-saudara, menurut ulama-ulama hadis, kalau ada hadis dhaif dalam bab fadila amal jalankan walaupun seringkali apalagi kalau hadis-hadis doif itu banyak jalan riwayatnya hingga memperkuat satu pada yang lain yuqawi ba'dha ba'dhan nah hadis-hadis yang ada sangkut pautnya dengan nisfu syaban rata-rata doif tapi banyak hingga memperkuat satu pada yang lain apalagi dalam fadilah di antaranya apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam "Idza kanat lailatul nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha fa inna Allah azza wa jalla yanzilu ila sama'i dunya li ghurubisy syams fayaqul ala min mustaghfirin fa'aghfir ala ala mubtalan fa'u'afiyah ala kaza ala kaza hatta yatlu al fajr apabila datang malam nisfu syaban bangunlah kamu beribadat sholat pada waktu pada malam dan berpuasalah kamu pada harinya karena malam itu Allah menurunkan pengumuman membuka pintu istijabah yang khusus pada malam itu dengan Allah menyuruhkan siapa yang minta maafilah sungguh aku pun siapa yang minta rezeki sungguh aku pun siapa yang minta sehat afiat sungguh aku pun siapa yang minta itu dan ini sungguh aku beri begitu pun sampai fajar saudara-saudara. Seruan dan pengumuman semacam itu setiap malam ada. Yaitu pada akhir malam. Setiap akhir malam. Setelah tengah malam yang terakhir, anggap saat jam 1, 2, 3, 4, terutama 2, 3, 4, dan 3, 4. Nah, akhir-akhir malam itu, waktu-waktu pada akhir malam itu, setiap malam ada seruan ada kemudian Allah SWT siapa minta rezeki siapa minta maafirat siapa minta sehat afiat siapa minta itu dari sampai setiap malam dan malam di Sa'ban ini khusus dari mulai maghrib sampai fajar nah, ini kesempatan yang sangat baik bagi kita maka itu Nabi Muhammad SAW menganjurkan kumu bangunlah kamu pada malam. Nah, bangun malam itu dengan apa? Dengan segala macam ibadat terutama sholat. Sebab kalau dimutlakkan qiyamul lail berarti sholat di waktu malam setelah tidur. Hingga ulama-ulama syar'i menjelaskan bahwa yang dinamakan tahajud itu sholat malam setelah tidur. Maka kalau kita katakan mulai sholat di waktu malam, terutama setelah tidur hingga menjadi tahajud. Sebab at-tahajud huwa at-tanafulu ba'da naumi lailan tahajud itu sholat sunnah setelah tidur malam jadi mafhumnya kalau orang sholat di waktu malam tanpa tidur dulu tidak termasuk tahajud sebab tahajud itu tanaful ba'da naumi setelah tidur lailan sehingga jadi masalah ada dua orang yang satu tidak tidur tanpa tidur langsung setelah isya sholat sholat sholat sholat sholat sunnah sampai fajar yang satu tidur dulu tidur jam 10 jam 11 satu jam satu dia bangun sholat sholat sholat sampai fajar dua orang sama ibadat sama saja tapi yang afdal yang mana yang tidur dulu ya dapat mulai biasa sunnah biasa dan dapat tahat tahajud Jadi malam itu, malam Nusaban supaya kita isi ibadat, terutama kita sholat, lakukan sholat. Jadi kita bangun malam, kita lakukan sholat, kita baca Quran, kita berzikir, dan kita perbanyak permohonan dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala karena malam itu ada pengumuman. Jadi kita ini membayangkan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW dengan keyakinan yang kuat ini malam ada pengumuman. Jadi kita minta dengan menghadirkan diri kita, pikiran dan akal kita kepada pengumuman. Sampai zaman dahulu ada ulama arif billah termasuk aulia Allah setiap malam dia itu bangun pada akhirnya. Akhir malam maksudnya. Kalau saya sholat-sholat sudah ibadat apa, saya duduk, tidak punya doa apa-apa, hanya anak, anak, anak. Saya, saya, saya, saya, saya. Doanya hanya saya, saya. apa kok saya, saya? Ini orang arif bila Ini orang makrifat betul pada Allah SWT. Dan ini orang alim dan orang tidak tahu Allah karena dia sangat memahami hadis dan itu rasa dia bayangkan dengan keyakinan malam ini ada pengumuman jadi seakan-akan dia itu mendengarkan pengumuman langsung langsung dia jawab dengar pengumuman seakan-akan siapa minta rezeki saya siapa minta maghfirah saya siapa minta sehat afiat saya nah jadi ini anu kontak stop ini ampere nah, ini. jadi langsung nah ini makrifatnya jadi dia doa anak anak anak nah ini makrifat Nah, kalau kita kita ini walaupun tidak tingkat itu, tapi harus meyakini hadis Nabi Muhammad SAW. Malah untuk tiap malam itu hadisnya sahih. Kalau tiap malam itu hadisnya sahih. buat Nah, kita sangat kesempatan kita gunakan berdoa pada Allah. Begitu juga malam sabar. Tapi kalau mau niru orang tadi, anak-anak ini harus membayangkan betul-betul sua apa pengumuman itu, jangan anak-anak ngelamun. <laughs> Nanti ada apa yang dia jadi anaknya ini anak ngelamun. Wah ini bahaya nanti. Jadi kita isi itu ada sedikit sampai sudah-sudah Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW memberitahukan bahwa malam nisfu Sya'ban itu Allah membagi beberapa makhluk hingga terjadi pada suatu malam nisfu Sya'ban. Sedang Nabi Muhammad SAW bergilir di rumah Siti Aisyah. Setelah tengah malam lewat, Siti Aisyah terbangun Nabi Muhammad SAW tidak ada di rumah bingung Siti Aisyah dan khawatir tadi Rasulullah ada di sini dan tidur di sini ini sudah tengah malam lewat kok tidak ada kemana khawatir Siti Aisyah lalu Siti Aisyah memakai pakaiannya terus keluar mencari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kesana kemari, ke kemari, ke kemari sampai berjumpa dengan Nabi di kuburan Baqir. Di Madinah itu ada kuburan Baqir. Nah, Nabi Muhammad SAW pada malam itu berada di kuburan Baqir dengan mengangkat kepala yang tangannya berdoa. Berdoa sekeras setelah ada suara orang ditengok oleh Nabi, dilihat Siti Aisyah. Tanya, ya Aisyah ada apa kamu sini? Malam-malam. Siti jawab, ya Rasulullah saya khawatir. Tadi sampai ada di rumah, tengah malam sudah lewat begini, sampai tidak ada. Jadi saya khawatir kemana sampai Lalu Nabi memberikan tahu, hei Aisyah, tahulah kamu. Ini malam-malam nisfu Syaban. Allah membagi maafirah lebih banyak dari hitungan bulu kambing-kambing kobila Bani Kalab waktu itu ada ada kobila ada desa ya ada kobila namanya Bani Kalab itu kambingnya banyak sekali ini dibuat contoh Nabi ini malam Allah membagi maghfirah sebanyak atau lebih banyak dari bulu kambing-kambing Bani Kalab artinya malam itu Allah membagi maghfirah yang sebanyak-banyaknya kecuali tiga golongan tidak mendapatkan orang yang tetap syirik dengan segala macamnya syirik orang yang tetap mungkar maksiat dengan segala macam mungkar maksiat termasuk bila pada orang tua termasuk zina termasuk napu termasuk macam-macam ketika orang yang meninggalkan hubungan sesama muslim yang tidak akor yang tidak tegur menegur sesama muslim. Ini tiga macam golongan tidak mendapatkan pembagian mafiroh yang khusus pada malam nisfu syaban. Hadis yang semacam ini juga diterangkan oleh Nabi dengan beberapa lagi hadis. Malah Siti Aisyah pun pernah menceritakan bahwa pada malam Syaban Nabi sholat dalam sujud Nabi banyak mendoa sampai dikira oleh Siti Aisyah itu Nabi sudah tidak hidup lagi karena diemnya dalam sujud itu tidak gerak sampai dia di, di, digoyang oleh Siti Aisyah dari lamanya sujud dan dari diemnya dari tenangnya dari khusyuknya sampai tidak gerak sampai oleh Siti Aisyah khawatir di digoyang jadi sangat Nabi memperhatikan malam Yesus apa dengan amal-amal. Nah, maka kesempatan yang sebaik-baiknya bagi kita kalau hari ini hari Ahad, Senin, Selasa, malam Rebu itu sama. Nah, ini kesempatan baik. Maka itu saudara-saudara, ulama-ulama kita, ahli-ahli amal ibadat dan yang selalu meningkatkan amal-amal ibadat kepada Allah, mereka membuat cara, membuat acara. Kalau masuk malam nisfu Syaban sejak maghrib setelah mengadakan sholat maghrib berjamaah lalu melakukan sholat ba'dil maghrib sebagaimana biasa jamaah diajak untuk membaca surat yasin tiga kali demi untuk digunakan tawasul kepada Allah SWT dengan permohonan pertama agar selamat daripada segala bencana balak dan musibah kedua agar dipanjangkan umurnya oleh Allah demi untuk melakukan ibadah dan ketiga agar dimudahkan dan diperluas rezekinya oleh Allah SWT untuk ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara itu bukan dari hadis tetapi ikhtiar dari ulama-ulama yang ahli amal. Nah ini bagaimana? Tidak apa-apa, baik. Karena kita menggunakan bacaan Al-Quran, kita menggunakan amal-amal soleh untuk tawassul kepada Allah SWT, itu ada dasar dari hadis Nabi Muhammad SAW Termasuk amal-amal kita kita gunakan. Dalam hadis ada cerita tiga orang yang masuk di gua setelah tertutup, masing-masing berdoa menunjukkan amal. Ya Allah, amal saya sudah begini-begini. Kalau saya butuh ikhlas, tolonglah kita dari bencana batu ini. Diterima oleh Allah. Sampai mereka tiga-tiga bisa keluar. Jadi ini tawasul dengan amal soleh. Nah, amal soleh macam-macam. Dengan sholat, dengan baca Quran, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Apalagi surat Yasin itu sendiri mempunyai kekhususan yang sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW termasuk kulli syai'in qalbul wa inna wa wa qalbul Quran ya si ada beberapa Nah, jadi cara ini baik sekali. Tapi kita harus tahu ini bukan dari hadis Nabi Muhammad SAW hanya ikhtiar pilihan cara acara yang dibuat oleh ulama-ulama ahli amal perbuatan. Nah, kita mengikutinya baik sekali. Lalu di sana ada doa nisfu Syaban. sudah sudah. kalau orang sering membaca doa nisfu Syaban, kadang-kadang ayat menegur. So, di sana ada sultan, ya Allah, apabila engkau ya Allah tak kunta katabtani indah indah umul kitabi ya Allah apabila engkau mencatat saya dalam kitabmu alilah al mahfud orang yang sakian, orang sial, kotoran, yang kurang rezeki dan sebagainya, dan sebagainya, gantilah busa itu semuanya dan ganti. Kadang-kadang orang menegur, wah bagaimana? Ke orang minta supaya di busa diganti. Karena Allah sudah berfirman, Yamhullahu ma yasha'u wa yathbit wa indahu ummul kitab. Maka Sayyidina Umar bin Khattab pun pernah ketika melakukan tawaf di antara doanya itu Ya Allah kalau saya ini dicatat kau catat orang sial, orang melarang, orang yang rugi supaya gantilah itu semuanya Busalah semua jadikanlah saya orang bahagia jadikan orang kamsa rezekinya jadikan orang yang baik nah, ini nggak apa-apa boleh saja minta pada Allah subhanahu wa Nah, oleh ulama-ulama itu ini dimasukkan, ditaruh di dalam doa nisi Syaban. Karena ada hadis yang lain bahwa pada malam Syaban, pada bulan Syaban, itu malamnya Allah SWT memberikan ketentuan-ketentuannya kepada malaikat apa terjadi tahun ini. Nah, jadi kalau kita jelaskan masih banyak cerita. Nah, jadi baik sekali cara itu. Nah, kita dapat itu. Maka saya anjurkan masjid-masjid surau atau langgar-langgar atau jamaah mana saja malam nusyaban kita gerakkan setelah sholat maghrib berjamaah sholat takdiatul maghrib nah jamaah diajak membaca yasin semacam tadi kalau tidak punya jamaah ya kan sekeluarga rumah tangga tidak punya keluarga ya jadi jangan sendiri-sendiri maaf nah, setelah itu kalau ada yang dapat menjalankan soal soal soal syaban ya terangkan asar dengan hadis-hadis yang bisa diterima. Jangan sampai kadang-kadang ada hadis maudhu, nah ini dimasuk-masukkan ya jangan. Sebab orang yang menciptakan hadis maudhu sama dengan salah satu wadha'in. Artinya hadis maudhu itu palsu, bukan hadis dikatakan oleh orang hadis. Orang yang menggunakan hadis macam itu dan menyampaikan pada orang sama dia salah satu orang pemalsu. Nah ini tidak boleh khawatir. Nah, orang memasuk Nabi Muhammad SAW eh, diancam neraka. Ada hadis sahih, malah tingkatnya tawatur, tingkatnya mutawatir. Man kazaba alayya muta'ammidan yatabawwa maq'adahu minan nar. Ini hadis mutawatir. Barang siapa yang sengaja membuat pembohongan terhadap diriku kata Nabi, yatabawwa mak'adahu minan nar supaya dia pesen tempat atau siap sedia menempati neraka. Bagaimana membohongkan Nabi Muhammad SAW? Nabi tidak bersabda itu, orang itu mengatakan Nabi bersabda dibikin demikian, demikian. Maka al hadis memiliki di, di, diberi nama hadis mau bu hadis bar. Adapun hal dhaif tadi saya sampaikan fadhil fadhil amal jelaskan sampaikan dan amalkan. Apalagi ada beberapa riwayat yang memperkuat satu pada yang lain. Jadi kita berdasar hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang tanya <clears throat> pada malam nisfu Syaban itu kita melakukan sholat apa? Sholat mana suka? Tuh, apa tidak ada sholat yang khusus untuk malam nisfu Syaban. Berdasar hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dan penjelasan para sahabat, termasuk imam-imam Imam Syafi'i yang kita ikuti dan termasuk Imam Nawawi dan sebagainya, tidak ada yang menceritakan bahwa pada malam nisfu Syaban ada salat yang khusus. Jadi mafhumnya bahwa pada malam nisfu Syaban tidak ada sholat khusus untuk nisfu Syaban. Tapi kita dianjuri oleh Nabi Muhammad SAW, kumulailah, bangunlah sholat pada malamnya, sholat sesukanya. Nah, termasuk sholat witir kita jalankan. Kalau berwitir mau sholat lain-lain boleh saja dua rakaat dua rakaat mutlak atau hajat atau tasbih atau istikharah atau apa saja boleh ditutup dengan witir karena kalau kita sholat sholat sholat sholat sholat malam kata Nabi Muhammad Alaihi Wasallam SAW alu akhir sholatikum berlaili witron jadikanlah akhir sholatmu pada waktu malam witir penutupnya sholat malam ini apa? witir witir selesai nah, jadi apa malam itu sesuka kalau ditanya, katanya ada sholat malam nisfu syaban itu 100 rokaat. Setiap rokaat membaca Fatihah sekali dan Qul Huwallahu 50 kali. Ini bagaimana? Memang ada cerita. Ada orang zaman dulu. Orang ahli ibadat, ahli tirakat istilah kita sekarang. Orang ini ahli keliling sekarang keliling kemana-mana itu hanya tinggalnya di masjid ibadah sholat pindah kota sana negeri sana terus begitu kalau sudah datang bulan sabar giliran tirakatnya di al masjidul aqsa sudah ibadah di sana tiap tahun dia masuk sana bulan sabar kalau sudah datang malam di sabar ini orang mempunyai amalia sholat malam tahajud dia pilihan sendiri orang itu kalau malam, nisfu syaban dia melakukan sholat li eh, seratus 100 rakaat. 100 rakaat setiap rakaat dia baca Fatihah dan qul lima 50 kali. Jadi 50 kali 100 ulhu lima ri. Nah, bagi dia baik, orang punya amal sih tidak enggak, apa-apa. Sama orang katakan saya tiap malam akan balik sholat sekali. Ya boleh saja itu nggak apa-apa. Tapi tidak ada sahadat khusus. Ini sholat mutlak, dia isi macam itu boleh. Nah siapa akan menirunya, mengikutinya boleh saja. Adalah jangan bilang wah sudah saya akan tiru orang ini. Nanti malam sahabat 100 rakaat akan saya jalankan. Dengan Qul lima 50 kali. Wah baik sekali. Kalau Tapi bukan sholat khusus nisfu Sya'ban. Tiap malam boleh menjalankan itu. Tiap malam jalankan 50 rokaat, 100 rokaat dengan kursus sekian banyak, tidak apa-apa boleh itu. Tiap hari boleh saja sholat mutlak, tidak apa-apa. Karena sholat mutlak itu tidak terbatas sama, se, seperti Sayyidina Sayyidina Ali bin Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wiritannya setiap hari sehari semalam seribu rakaat jadi seribu rakaat. Ada, ada juga orang perempuan waliyun min awliya'illah namanya Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah sampai difilmkan, ada cerita di difilmkan. Ada orang sufi. Oh, wiridannya juga seribu rakaat tiap hari. Orang perempuan. Nah ini salat apa? Ini adalah salat mutlak. Apa waktunya cukup? Kalau kita hitung jam, menit, dengan hitungan rokat nggak cukup waktunya. Coba gitu dari komputer. Ya, tidak bisa cukup secara akal. Tapi ini sebabnya bab karol, karomah. Sudah Allah mau memberikan barokah waktu Nah, begitu amal-amal perbuatan orang-orang itu. Termasuk orang yang mempunyai wiritan pada malam Yesus. Kita mengikuti boleh saja. Mau menambah boleh ya terserah. Tapi harus ketahui bahwa dalam hadis tidak ada sholat khusus usolli lailatul nisf min syaban tidak. Sholat sudah sholat. Di sini masalah. Lalu kita isi sholat apa? Terserah. Kalau nggak mau lain-lain ya witir senyak sebelas rakaat. Witir itu paling banyak berapa? 11 rakaat, ah, tidak mau 11 ya 9, tidak mau 9 ya 7, tidak mau 7 ya 5, tidak mau 5 ya 3, tidak mau 3 sah 1. Tidak mau 1. <laughs> Ya tidur. <laughs> bagaimana? Repot. Nah, di sini harus kita gunakan. Nah, maka itu hendaknya kita gunakan kesempatan yang baik lalu kita ajukan doa berdoa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seterusnya. Apa yang diteruskan dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasumu nahara dan berpuasalah kamu pada siang harinya. Karena puasa itu harus mengikuti hari, maka puasa ini disebut puasa hari itu. Lain puasa itu lain dengan salat. Kalau puasa itu mengikuti hari, puasa apa? Ramadan puasa apa Asyura, puasa apa Haram puasa apa tiga tanggal ayat ayam lebih puasa nah, ini kan sekarang ada puasa Senin ada puasa ke Kamis ada puasa nisfu Syaban karena puasa ikut hari maka kita sebut puasa hari itu jadi saya niat puasa hari nisfu Syaban jadi wasumu naharam kita anjurkan puasa sehari. Jadi hari punya puasa, malam niat, besok saya puasa. Nah puasa sunnah itu sebagaimana sudah pernah saya terangkan dulu, kalau orang puasa sunnah, niatnya kalau lupa malam, boleh waktu sih. kali datang pagi sudah selesai subuh belum sarapan belum makan belum kena apa yang membuat puasa ke jam 9 ketemu kawannya pak nggak puasa sampai kenapa ini puasa pak siapa lupa saya sudah nah, sudah sekarang saya niat puasa jam 9 ini saya niat ini hari puasa syaban boleh nggak boleh saja karena ini sunnah sunnah belum zawar dan tidak kemasukan apa-apa yang membatalkan sah tapi kalau sudah makan, sudah sarapan, jam 9 baru saya ini hari niat puasa. Ini adalah beling. <laughs> Ya, tentu tidak boleh. Maka inilah saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat hendaknya betul-betul memperhatikan dan anjurkan dan gerakkan nah, jamaah kita di mana saja terutama marah sahabat itu berdoa yang baik untuk dirinya keluarganya anak turunnya dan terutama mendoakan masyarakat kaum muslimin umat Islam dalam perjuangannya supaya sukses dan hasil selamat dunia sampai akhirat. Nah ini kesempatan kita gunakan. Kan ada saatul mustajab. Memang saat mustajab banyak tuh. Saat mustajab itu banyak. Setelah kita selesai sholat, setiap selesai sholat itu doa apa? Mustajab. Bainal adzan wal iqamah. Ini doa mustajab. Tengah malam tadi akhir malam itu doa mustajab doanya orang tua kepada anak ini mustajab. Waktu hujan ini mustajab. Orang musafir doanya mustajab. Nah, ini dari ada macam-macam. Selain tempat nanti ada tempat mustajab, mustajab Kalau di Mekah sana ada tempat-tempat mustajab. Nah, ini kita gunakan kesempatan yang sebaik. Tapi yang kita mohonkan pada Allah SWT yang kita minta apa? Yang halal. Jangan sekali-kali minta yang haram. Nah, inilah ya yang penting minta maafirah, panjang umur sampai dan sebagainya rezeki dan sebagainya ilmu dan sebagainya lain nah, kesempatan yang sebaik-baik sampai zaman Nabi Muhammad SAW pada bulan Syaban ada orang ditegur Nabi hal sumta suroro hal syar ini hadisnya sahih hal sumta suroro hal syar syaitan apa kamu puasa tengah bulan ini kedua orang yang nggak puasa tidak ya Rasulullah kata Nabi sudah fasum ba'da Ramadan yaumaini makanam puasalah kamu gantinya ini sesudah Ramadan dua hari malah disuruh di, di, di, di Nabi untuk menggantikan dengan dua hari sesudah Ramadan ini penting jadi jelas kecuali kalau orang sakit ya keadaan tidak mengizinkan atau perempuan dalam keadaan haid dan nifas tidak menggunakan puasa dan malam tidak sholat ya gunakan yang sedapatnya apa yang dapat zikir bisa berdoa bisa sholat kan tidak karena dia haid nifas puasa nggak bisa karena dia masih haid dan nifas perempuan atau keadaan saat sakit dan mengizinkan dia banyak saya doa zikir zikir dan sebagainya nah ini kesempatan kita Kemudian saudara-saudara, kalau kita sudah begini, tanggal sekian, tanggal sekian sampai malam Syaban, hari Syaban dan sebagainya dan sebagainya, ini dunia terus jalan. Masa ini terus jalan. Waktu ini terus jalan. Hari berjalan, minggu berjalan, bulan berjalan, tahun berjalan. Tentu saja perjalanan ini kita menemui hal-hal yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Apalagi perjalanan masa ini makin lama makin dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hendaknya kita gunakan kesempatan yang sebaik-baiknya hingga kita tidak merasa lelah, tidak merasa capek, tidak merasa berat dan sebagainya, tapi pahalanya besar. Tapi kalau kita salah gunakan, senangnya tidak seberapa, keadaannya ya begitu rupa, tapi waktunya cepat hi hilang. Nah, hilangnya waktu ini, hilangnya umur. Ini harus kita pikir. Hilangnya waktu, hilangnya umur. Nah, kalau waktu ini makin cepat, makin lama makin dipercepat oleh Allah, berarti hilangnya umur kita makin cepat. Sebagaimana hadis yang sudah sering saya sampaikan. La taqumus sa'at hatta yataqaraba zaman as-sanatu kasyahr wasyahru kal jumu'ah wal jumu'ah kal yaum wal yaum kasa'ah wasa'ah kadhirmatin binar tidak datang-datang hari kiamat kecuali zaman dan masa mendekat artinya makin cepat hingga setahun sama dengan satu bulan satu bulan sama dengan sejumat sejumat sama dengan sehari, sehari sama dengan sejam, sejam sama dengan senyalan api. Kita dapat rasakan kapan pagi tadi sudah jam berapa sekarang. Kapan tadi malam sudah pagi. Kapan kemarin sudah sekarang. Kapan Syaban dulu sudah Syaban sekarang. Kapan orang berangkat haji pulang haji sekarang daftar lagi. Bayaran lagi, haji lagi. Terus begitu lagi. Nah kita yang khawatirkan kapan hidup sekarang sudah tidak ada Kapan jamaah kita hidup ikut ngaji? Sekarang sudah ada yang tidak ada. Ada nggak? Nah itu berapa cepat? Nah maka kesempatan harus betul-betul kita gunakan. Maka jangan kita memboroskan umur. Jadi hendaknya hati-hati. Apalagi sudah masih tingkat muda, laki-laki dan perempuan. Jangan menganggap, wah masih muda, masih panjang umur. Anggap betul umurnya satu tahun nanti wah ya betul gue selalu tahu tapi toh hilangnya ini cuma-cuma sia-sia nggak ada gunanya ini kalau saya katakan hilangnya hilang tidak haram tapi kalau hilangnya berisiko dosa bagaimana kalau sudah hilang umur ini tidak bisa diganti lagi maka al Imam al Ghazali mengatakan wa suka eh, wa umruka rok sumalika wa umruka rok sumalika dan umurmu adalah setor kapital modal. Dan sudah hilang, nggak bisa lagi. Nggak ada pabrik umur, nggak ada perusahaan umur, nggak ada pasaran umur, nggak ada toko umur. Kalau hilang ya sudah hilang. Nah, di sini harus kesempatan digunakan. Nah, dengan diisi ibadat-ibadat semacam itu. Kalau sudah demikian jalannya masa dan waktu sebentar lagi insya Allah kita akan masuk bulan Ramadan. Nah, di sana ada ketentuan yang khusus. Insya Allah minggu depan dan selanjutnya akan kita lanjutkan kepada penjelasan apa yang berkenaan dengan Ramadan. Saya rasa demikian apa yang saya sampaikan dan sekarang ada beberapa pertanyaan, ada beberapa masalah yang belum saya sampaikan. jawab dan Sebelum itu ada beberapa orang yang minta berkat fatihah, ada yang sakit, ada yang kejian, ada yang sebagainya, ada yang musafir. Semoga apa yang mereka maksudkan dengan berkat fatihah hasil dengan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. ada beberapa pertanyaan. Seorang suami istri, kalau si suami berangkat ke masjid atau ke langgar, sholat jamaah di sana, istrinya terpaksa tidak dapat jamaah. Ini bagaimana utamanya? Utamanya kalau laki-laki tadi, atau si suami, tidak punya kepentingan di masjid, tidak punya fungsi di masjid, afdolnya dia sholat di rumah untuk mengajak jamaah es Kecuali kalau dia begini, ah, saya ini imam masjid, imam langgar. Kalau saya tidak datang, duyar nanti jamaahnya. Nah, kalau gitu ini orang berfungsi namanya, mempunyai mempunyai itu tugas. Kalau begini dia lebih afdol dia ke masjid, jangan membiarkan jamaah masjid. Tapi kalau orang biasa, dia datang ke masjid, ya tidak ada persoalan apa-apa, baik ke masjid. Hanya dia mengajar sholat jamaah di masjid. Tapi kalau dia berangkat, istrinya tidak dapat sholat jamaah. Afdolnya bagaimana bagi laki-laki demikian ini? Afdolnya dia sholat di rumah, mengimami istrinya, mengajak istrinya baca. Sebab istri orang perempuan itu sholatnya di rumah lebih afdol daripada di masjid orang perempuan itu sholatnya di rumah lebih afdol daripada di masjid malah dulu sudah pernah saya terangkan di rumah itu sendiri di muka rumah di halaman muka dengan di dalam rumah afdolnya di dalam rumah bagi orang perempuan di tengah rumah dengan dalam kamar afdolnya jalan di tengah kamar dengan di belakang pintu lebih afdol di mana di belakang pintu nah ini orang perempuan jadi bagi suami yang demikian itu ada Nomor dua Ada yang bertanya Minta-minta Untuk menyelenggarakan pengajian Atau sebagainya Ini bagaimana Karena dulu pernah diterangkan Kita ini jangan menjadi orang peminta minta-minta itu tidak boleh kan dulu ada terang-terangan macam-macam minta-minta sudah minta itu ada dua macam ada minta memintakan dirinya sendiri ada memintakan orang lain nah, ini harus kalau orang untuk dirinya minta-minta untuk dirinya itu yang dilarang oleh syariat kecuali kalau kalian kalian foto darurat kalau tidak mati itu boleh minta ini kalau untuk diri sendiri. Kalau memintakan orang lain, ini kan menolong orang lain. Ini malah buruk. Malah besar pahalanya. Ada hadis begini, as-sa'i ala yatimi wal miskini wal armalah wal miskin kal muja kal qaim al-lail as-sa'im nahar wal mujahid fi sabilillah. Orang yang mengkelilingi meminta mintakan orang janda yang tidak punya, anak yatim, orang miskin. Ini memintakan bantuan sana sana kan di kampung itu ada miskin, ada anak yatim, ada janda miskin dan sebagainya. Dia usaha. Orang yang berusaha ini dapat pahala sama dengan orang jihad visabilillah, sama orang dengan ahli sholat malam, sama dengan orang ahli puasa. Pahalanya. Karena dia mengusahakan mencari bantuan demi orang yang terlantar. Nah, begitu juga untuk bantuan masjid, untuk membangun masjid, madrasah dan sebagainya dan untuk kebenaran dakwah Islamiyah. Asal betul-betul digunakan untuk ibadah. Bukan begini, akan mengadakan pengajian bentuk panitia, pengajian umum, mikratan, atau maulutan dan sebagainya mencari dana untuk kalau sudah dapat dipotong 50% dibagi untuk panitianya 50% digunakan biaya pengajian. Wah, ini nggak boleh. Ini nyata tuh. Iya, nggak boleh kan? Karena mintanya Pak untuk bantuan pengajian umum di kampung untuk biaya sekian. Mereka nah, ya, betul-betul ya untuk pengajian. Kalau ada sisanya bagaimana? Tanyakan yang memberi dulu. Pak dulu mintanya sekian untuk Isra Mi'raj atau Nabi. Yang ada sisanya ini bagaimana? Ini kembali harus dikembalikan tuh. Coba keadilan orang Islam. Khalid bin Walid pernah menguasai daerah Syam. Khalid ada beberapa sahabat lagi. Orang-orang kafir Zimmi, orang kafir Zimmi, dan ya, Nasoro Kristen di sana itu kafir Zimmi, Nasoro, dibawa kekuasaan Islam. Dijamin keamanannya, mereka wajib bayar pajak. Kan orang kafir Zimmi kalau di Islam wajib bayar pajak. Pajak itu murah saja setahun sekali. Pajak jiwa, tidak ada pajak lain. Sudah. Demi menjaga keamanan. Setelah orang-orang Islam yang dipimpin oleh waktu itu sudah rupanya keamanan di sana tidak terjamin lagi, tak kuat, akan pindah semua. Itu itu kota akan ditinggalkan. Seakan ditinggalkan dikeompok oleh orang-orang. Ini pajak dikembalikan. Dia kembalikan, eh orang-orang ahli ah, orang zimmi Dulu sampean sampean bayar pajak, kita menjaga keamanan sampean. Sekarang kita akan tinggalkan kota ini. Karena tinggalkan sudah kita tidak akan menjamin keamanan sampean, terserah kita akan keluar dari kota ini. Ini uang sampean. Dikembalikan. Nah ini kejujuran dan keadilan Islam. Ada lainnya begitu. Lo jelas dititipi warnanya lebih lo. <laughs> Nah ini bagaimana? Sekarang Nah ini keadilan. Itu bandar pajak wajib itu. Mestinya kalau secara biasanya itu pajak masuk kan masuk betul Mal. Tapi karena nah ini keadilan, mereka kewajiban bayar pajak harus dijaga keamanannya. Sekarang artinya pimpinan Islam atau negeri itu kota itu dikuasai Islam sudah akan ditinggalkan sudah akan pasti kembali kembalikan semua berapa tahun dapat bayar pajak kembalikan Memang begitu kalau kita sekarang minta dah minta bantuan buat apa? Buat memberikan orang sarung. Sudah berapa? Kasih lima puluh ribu. Kemudian ada orang itu diberikan sarung satu-satu, orangnya kebetulan dua tiga. sepuluh ribu, sepuluh ribu, sepuluh ribu, sudah. Tinggal berapa? Kemana dua puluh ini Harus kembalikan pada orangnya, Pak. Dulu saya minta uang pada sampean untuk membuat sarung orang, saya kira berapa orangnya, tidak apa orangnya, tidak tiga. Kebetulan sarungnya sepuluh ribuan. Jadi 30 ribu ini lebih. Ini namanya kejujuran dan keadilan. Dan kembalikan berhati Bukan, ah ini badi saya. <laughs> Bukan begitu. Nah, ini, jadi minta-minta songkongan bantuan dan sebagainya harus tahu ekonomi. Maka sebaiknya begini, Nah ini juga bantuan sekian putusnya. Kalau ada lebihnya, ini saya akan masukkan masjid, Ada bagikan bagian miskin, atau bagaimana. Yang nyongkal, ya boleh terserah sama. Bapak dan saya terserah lebih. Nah, nggak apa-apa. Jadi omongan dengan perbuatan sama. Minta bantuan untuk maulid, sudah. Dipotong untuk maulid sekian. Lebihnya, kan masih lebih loh. Karena yang untuk maulid, lebihnya buat piknik tidak boleh. Setelah dapat songkongan untuk maulid, lebihnya oleh panitia ini buat piknik keliling ziarah semua gini banyak banget apa banyak orang lain banyak maulid tapi digunakan bagaimana terangkan saja di sana minta bantuan untuk maulid dan untuk piknik <laughs> kan begini iya, kan tidak apa-apa ya kalau yang yang nyongkok untuk apa maulid ini untuk maulid piknik saya tidak nyongkok <laughs> ya nggak apa-apa ada baik ya sudah ini untuk maulid dan untuk piknik. Ada kadang-kadang tak mau mulutannya, maulid tak mau. Enggak, saya tak mau mulutan. Piknik jatuh. <laughs> ya terserah. Ya, nah, di sini. Jadi memintakan bantuan dan songkongan orang lain boleh, tapi dengan cara-cara yang jujur, amanat dan sebagainya. Sebab Allah berfirman, wa'atul amanati ila ahliha wa adul amanati ila ahliya kena aman kepada ahliya sekarang kita amanat apa terima amanat bagaimana ya sampai ke ahliya dan haknya orang berikan wa atikul bi haqqin haqqahu kena hak-hak orang yang dia hak berikan hak malah kalau kita ini menggol menyimpang termasuk punya sifat sama sifat munafik ayatul munafik salah tidak ada kadzab wa idza wa ada akhlak wa idza tumina khona Ida tumina khona Kalau dititipi, kalau diamanati Khianat Di sini Jadi meminta bantuan untuk orang lain dan sebagainya itu boleh, tapi dengan dasar yang ikhlas betul-betul cara-cara bagaimana yang saya katakan. Malah besar pahala. Kemudian ada yang bertanya orang perempuan yang istihadah istihadah itu keluar darah bukan haid membaca Quran bagaimana boleh perempuan istihadah membaca Quran boleh karena dia tidak junub dan tidak haid dan nifas yang dilarang membaca Quran itu orang yang sedang junub sedang haid sedang nifas kata Nabi la yaqra'ul Qur'ana junub tidak boleh dan Ini yang tidak. lainnya Nah orang-orang orang istihadhah kan kuat jalan terus. Ya orang kuat jalan. Ini berarti tidak punya wudhu. Kan keluar dalam kencing gak ada punya wudhu namanya. Cuma ada cara-cara misalnya sumpah dan sebagainya dan sebagainya. Jadi orang istihadhah baca Quran harus sekarang ditanyakan lagi masalahnya begini. Kalau istihadah mau sholat, jalan sholat kan wudhu dong. Wudhunya caranya harus sudah masuk waktu ini namanya daimul hadas. Orang daimul hadas, orang salis Ini kalau mau sholat, dia harus wudhu, hebat datang waktunya dulu, sudah mancing waktu, dia bersihkan, perban tutup rapat, terus wudhu, Iya. Apa itu kan keluar terus. Itu keluar terus, baca untuk terus sholat. Boleh. Sholat, sholat sunnah, boleh. Tunggu jamaah. Tunggu jamaah boleh. Anggap sekarang untuk jam satu duhur, ya untuk jam satu. Dia tunggu jamaah sampai seberapa jam sengit, boleh. Gantung bini kan keluar terus. Tapi boleh karena kepentingan sholat. sholat. Nah, lalu habis sholat dia ambil Quran, pegang Quran, apa namanya, eh, baca Quran, boleh saja karena mudunya ikut tadi. Jadi kalau yang wajib dijalankan untuk wajib, yang lain ini ikut. Tapi kalau nanti wudhunya untuk yang kecil, untuk yang besar tidak boleh. kalau orang istihadah satu salis kemudian <clears throat> orang membunuh hewan hewan itu dua macam. Ada hewan yang boleh dibunuh dan ada hewan yang tidak boleh dibunuh. Hewan yang boleh dibunuh kalau dia halal disembelih Jadi kalau halal disembelih kecuali ikan dan belalang, Asamat wajah. Sudah. Kambing ini boleh kita bunuh, tapi bukan bunuh-bunuh sia-sia, disemi. Selain itu, kalau tidak ada keunggulan begitu tidak boleh. Ada hewan tidak boleh kita bunuh. Kucing kita bunuh tidak boleh. Tidak apa. Orang nggak apa-apa dibunuh tidak boleh. Tapi ada hewan yang boleh dibunuh malah diperintah ke membunuh, termasuk cecak. Tanyakan memang cecak. Hmm. <laughs> Sering ditanyakan memang cecak. Iya, nah, jadi termasuk cecak itu. Nah memang jejak ini ada hadis beberapa hadis dan sahih hadisnya. Kita diperintahkan membunuh sesuatu. Malah kalau membunuh jejak satu kali, kita pukul satu kali mati, pahalanya seratus Kalau kita pukul lari jejak tadi. Kita pukul berarti ke, ke berapa ini? Kedua, turun pahalanya 50. Kalau lari kejar turun tiga kali, empat kali turun lagi pahala termasuk cecek, tekek, ular, kalajengking, nyamuk, tikus, nah ini. Walaupun di haram, daerah haram boleh bunuh. Daerah haram Mekah ini boleh dibunuh. Karena ini mamdorat semua ini. Dalam sholat pun kita boleh bunuh. Kita sholat. Sholat ini. Terus ada ular jalan. Ya, kita sholat dihambah diulur <laughs> ini sholat kok ada ulah jalan aja kalau jengking bagaimana boleh bu kita sholat kita bunuh ambil batu apa kita gitu, terus bunuh sambil sholat ini asal jangan bicara kalau bicara jangan ya bunuh tolong ada ular nah ini, ini batal ini tidak boleh diam dia pun bunuh boleh qatlul hayyah fis sholat namanya boleh atau apa nah, ini satu karena ini hewan berbahaya nah, terus nah, sudah di antara hewan tidak boleh dibunuh langsung dilarang oleh Nabi di antaranya kodok. Ada orang izin pada Nabi untuk berobat dengan kodok. Mau berobat kodok. Dilarang oleh Nabi Naha Rasulullah an qatlid Nabi melarang membunuh kodok. Loh, kalau orang mau berobat, kan penting berobat itu. Dilarang oleh Nabi tidak boleh bunuh kodok. Kalau membunuh kodok tidak boleh, bagaimana makan kodok? Nah sekarang sudah muncul makan kodok. Iya. Sudah di TV diceritakan sekali. Iya. Nah, dicarakan ini kodok raksasa diberi makan begitu gemuk sampai macam-macam. Nah ini bagaimana? Nah kalau orang Islam harus sadar. Nah ini Nabi melarang. Kalau sudah haram dimakan, eh, dibunuh, haram dimakan, haram jual. Jangan dianggap anak-anak biar cari kodok, ini musuh hujan, ya untunglah bukan jadi uang buat ongkos sekolah buat beli buku ini tidak boleh jual beli kok tidak lah kita orang Islam harus kembali kepada syariat apalagi kita bermalam syafi'i benar Quran dan hadis nah ini jangan ada apa-apa kita terus ikut saja termasuk ular dan sebagainya nah ini harus kita perhatian. kalau waktu itu dilihat itu apa bisa hidup di darat dan di di air apa enggak itu dilihat saja. Kalau sudah hidup di air dan di air tidak boleh Kemudian ada orang tanya, orang laki-laki merubah kelaminnya. Kalau merubah merubah makhluk Allah itu tidak boleh. Yuhayiruna khalqallah. Itu yuhayiruna khalqallah Nah sekarang toh terjadi itu orang banci ya. Lalu banci kan ini yang mempunyai alat dua biasanya. Itu dokter lebih tahu ini yang ter, yang paling menonjol yang mana laki atau perempuan. Nah ini orang kadang-kadang dibuang ya karena dikembalikan kepada yang menonjol yang terbesar gitulah. Nah ini kalau masa itu tidak masuk yughayir ya tidak apa-apa. Kalau tidak masuk yughayir tidak tapi kalau yughayir laki-laki lantas berubah kelaminnya atau perempuan berubah ini tak boleh cerita. Nah gimana? Kan yughayyiruna khalqallah. Nah, tapi kalau orang banci punya alat dua. Kadang-kadang ya dokter ini orang pengalaman tahu. Wah, ini yang terbesar ini. Tapi ini hanya tambahan. Ini daging tambahan saja. Ya, hmm. ini dioperasi kembali kepada aslinya ini kalau model itu tidak apa-apa sama ada penyakit jarinya anggap empat apa enam, lalu dioperasi kan tidak apa-apa ada apa istilahnya ya ada Sembilan. ya ada nah itu ada ada anggota lagi keluar sini lah apa gitu kan ini dioperasikan tidak apa-apa atau ada kadang-kadang kandungan besar seperti neker gitu <laughs> ya atau dioperasikan tidak apa-apa ini tidak apa-apa, ini nama pengobat, pengobatan asal dari bahaya. Nah, kalau begitu tidak apa-apa. Sekarang diteruskan. Kalau betul-betul ada orang ini perempuan, dua banji, banjinya ya ada sifat lakinya, ada perempuannya, punya alat dua saudara. Soalnya dioperasi. Yang yang kecil ini, yang kecil saya katakan, ya yang kecil ini dioperasi kembali kepada asli. Nah, kembali perempuan asli sekarang perempuan, dikawin orang laki, boleh nggak? Boleh saja sudah perempuan dia kalau masih banci, cihe, ya. ya. Ah, ini tidak boleh dikawin. Nah, ini haram. Lo apa? Ini kawin orang ini. Orang laki kawin orang banci. Sampai itu kawin orang apa? Banci. Ini laki apa perempuan? Tidak tahu. Tidak tahu. Iya kalau perempuan, kalau laki. Iya kalau laki, kalau perempuan. Nah, ini tidak tahu. Tapi kalau sudah dioperasi kembali kepada laki-laki, ya jadi laki. Kembali perempuan, ya jadi perempuan. Tapi kalau tidak ada apa-apa, bukan sebagai pengobatan, mau robak kelamin tidak boleh termasuk yughayiruna khalqallah. Anggap kopinya nggak apa-apa dipotong, boleh nggak? Tidak boleh. Jarinya sudah lima, pas lima, baik. Dipotong satu, minta empat saja. Nah ini kan orang bodoh. Ini yughayiruna khalqallah. ya tidak merubah tapi hanya mempem mem kisut gitu jitok <laughs> ya pipinya itu kisut begitu karena SD-nya sudah umur 40 ke atas ya kok lihat kok kisut gitu <laughs> sudah nah, dicarikan batu dikali apa di dalamnya di ada kawat gitu jangan <laughs> ya kajur Pak, seperti apa loh ya? <laughs> ini kalau buat mau bikin betul motor itu apa? Ya, dongga, dongga. di dongga iya, <laughs> sampai mencak gitu ya. <laughs> itu tidak kok tidak yuhayirun itu. Ejonya agak besar dikecilkan, boleh nggak apa-apa. Kasih aspal ini boleh, ya boleh. Itu tidak yuhayirun. Tidak yuhayyul khalqullah itu. ya apa. Tapi yuhayya itu alis dicukur. Eh, ini terus <laughs> nanti riwayat panjang ini. <laughs> Jadi alisnya ini sudah diatur oleh Allah begitu dicukur dia. Nah, cukur alis laknat itu La'anallahul wasimat wal mutanassimat wal mutanasimat Jadi di, di, dilaknatkan oleh Allah orang yang menyukur alis. Jadi orang perempuan biasanya Nah kalau ada orang istri punya anak lihat loh gimana alis kok tipis sih. Aduh <laughs> anu, Pak, tadi saya kerit cukur. Ini harus ingatkan ini laknat ini. Laknat Allah. Nah, ini jadi laknatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laknat Allah wasimat wal mustausimat wal mutanafsimat. Nah ini dilaknatkan oleh yang nyukur, yang minta dicukur, yang <laughs> yang ngajukan cukur. Nah ini harus hati-hati. Kadang dicukur sudah habis dikasih hitam lagi patron diputar begini sininya jin raja jin ini udah raja jin jadi tukang maras tukang paras manten ini harus hati hati jangan hanya bayaran banyak ini menyukur ini adalah laknat coba lihat di, jangan jauh-jauh riyadus salihin saja kan ada hadiah sahih semua riyadus salihin ada hadisnya jadi ini ini maksudnya yughayyiruna khalqallah علم يغيرون خلق الله Jadi harus hati-hati dan tidak boleh. Kemudian orang mencegah hamil mencegah hamil jadi mencegah hamil artinya supaya menghilangkan jangan hamil itu haram Ayo tidak berjihad di kitab iana Talibin sudah ada tidak pun. Jadi mencegah hamil, mencegah supaya orang perempuan tidak bisa hamil tanpa minum obat dan sebagainya, dan sebagainya, pokok mencegah. Nah, ini tidak dalam syariat sudah terang. Jadi harus berhati-hati. Lantas ada orang tanya, orang bayar apa-apa diniati sodako, tidak bisa naik becak ini diceritakan naik becak ya ada orang naik becak atau orang kerja ada orang kerja orang juga orang ini tolong aku pagar atau nyambut rumah ngedet bayarannya berapa tiap hari 2000 Lantas memberikan ini nawa itu sodakot bukan sodakot itu. bayarannya orang itu haknya orang itu bukan sodakot sama dengan kita naik becak dari sini ke Pecinan berapa 3.300 ini uangnya orang itu sudah kita naik itu kan haknya dia. Ini bayarannya bukan saudara kok Oh iya lebihnya, ini tidak ada dimasuk pas-pasan <laughs> Yang ditanyakan bayarannya orang dijadikan saudara kok tidak bisa Ini orang kerja tiap hari 2000 nyapu dia Aceh, Garam, 2000 Kita datang ini pak, 2000 saya lihat nama itu sodako. Kan tidak bisa ngakali pangeran. Ini bayarannya orang itu. Sama dengan kita bayar utang, utang semuanya lima ribu. Sudah datang tanggal ini saya bayar. itu saya bayar nama itu sodako. Tidak bisa. Ini hanya orang itu, uangnya orang itu, ini uangnya orang itu. Kita bayar utang. Nah, kalau dilebihi oleh ya nah, itulah tawar berapa Pak betina sini anu Pak 300. Ya sudah, Sampai di sana diberi 500. Famazata bahwa sodako. Hmm. ini namanya famazata bahwa sodako. Lebihnya ini sodako. Tapi 300-nya biasa siapa? Tukang beca. Yang sodako berapa? 200. Apa 500? 200 yang 300 punya orang beca ini sama dengan orang zakat zakat fitrah dua kilo setengah zakat fitrah dua kilo setengah ini sodako atau zakat ini zakat ya zakat wajib tidak ada sodako ini zakat malah wajib ini sekarang dia keluarkan 4 kilo wajibnya berapa dua kilo setengah fama zada sama sodako nah ini yang jadi sodako yang ditanyakan orang kerja bayar orang kerja bayar becak diniati ini sodako bolehkah tidak boleh <laughs> jadi jadi tidak boleh bukan haknya dia nah ini masalah jadi kita harus tahu bukan haknya dia ada orang tanya apa betul orang mengatakan makan terasi haram makan ikan tongkol haram apa betul tidak betul <laughs> betul dari mana terasi umumnya kan kita tahu bahwa terasi biasa halal haram apanya kalau dia bisa jelaskan wah ini dibuat dari bahan haram bahan najis baru kita katakan hal haram karena bahannya apa najis nah, bahannya najis sudah jelas tidak boleh nah, jelas tapi sekarang umumnya kan tidak berapa tahun berapa puluh tahun berapa ratus tahun terasi iya macam-macam ada dari Tuban, ada dari Gresik, ada dari Singapura, ada macam-macam. Nah ini semuanya umumnya baik dari ikan, dari udang, dari macam-macam. Sama itu terasi, petis, tak moncot. kan sama, tidak apa-apa, halal itu. Nah, ikan tongkol adalah halal, haram apanya? Nah ini dah, adalah, adalah halal. Memang ada oleh salah pindangan itu dianggap haram karena ditumpuk-tumpuk ini kan keluar keluar berapa hari keluar minyaknya ini menembus ini najis menembus nah itu memang ada dulu di awam ada yang memfatwakan maka saya sampaikan lagi penjelasannya itu adalah makfu tidak apa, -apa. nah, diterangkan di kitab Boyatul Mustasidin ada keterangan tidak apa-apa memang itu ada orang mengaji dulu di awam ada orang mengaji menjelaskan pada umum itu haram makan tongkol najis ribut orang yang doyan-doyan tongkol itu ribut semua mau bagaimana selama ini gak ada orang cerita tongkol itu ada fatwa begitu kita tanya dari mana sampai ini ini ini wah ini harus tahu membaca kitab tidak boleh ha? satu dia terus begitu menyampaikan tidak ah, tanya fasalu ala negeri ingkuntum kuntum la mumun. jadi tokoh nggak apa-apa nah, ini jadi kalau dalamnya ada kotorannya kalau kecil ini mafu al besar ini baru harus dibuka ini najasa di dalam ini masalah jadi nggak apa nah, kecuali kalau memang terasi dan sebagainya orang tahu itu bahannya haram najis tidak jelas contohnya micin bagaimana tidak jelas halal haramnya kalau tidak jelas syubha tinggalkan itu begitu kalau mungkin tidak tahu ini halal apa haram katanya halal kata sana haram kata begini ini masuk apa syubha Kalau soal syubhat kita ikut hadisnya Faman ittaqa syubhati faqad istabra al din wa ardi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Jadi kita mau Enggak makan biji enggak apa-apa. Itu kurang enak kalau makan enggak pakai itu. Sampai mulai kecil sampai musuh mici itu makan enak terus enggak? Nah, orang pikir saja mulai kecil sampai usum mici, dia makan kena enak terus. Buktinya gemuk sekarang. Kenapa kau masih pakai ini? Nah ini kan. Wah ditulis tanggung halal. Yang nulis ke ulama bukan. Bukan perusahaannya itu penjual tanggung halal. Restoran Arab sekali. Iya. Bukan ini mesti itu halal halal tidak bisa nanti itu terkejut. Jelas itu suci umpamanya. Jelas halal. Jelas haram, ya haram. Kita tidak tahu sekarang apa halal, apa haram. Tidak ada ulama yang Tidak bagaimana syubhat mundur berdasar hadis Nabi Muhammad SAW. Ya kalau kalau masuk di warung jangan tanya nasi satu piring ini sudah makan saya sini. Tanya Pak, tanya atau Bu yang jual. Ini rawon pakai micin enggak? Oh iya harus pakai ini malah double micin. Enggak, terima kasih. Pulang saja jangan makan di warung. Nah inilah masalah. Jadi kalau sudah masuk umum ini jangan tanya. Kalau tanya, nah ini atas aluan asya'a intub dalakum tasukku. Jadi lihat dohirnya suci ya sudah. Sama kita masuk rumahnya orang kafir disuki teh roti jangan tanya dia teh ya sudah lihat roti ya sudah dari gorengan jagung ya sudah mari mari makan makan lihat halal halal beres jangan tanya sekali tanya pak tanya dulu masaknya teh ini bagaimana? <laughs> Panci yang digunakan ini apa lah campur babi? Sampai sering makan, iya kita sering tiap minggu berapa makan. Nah masaknya bagaimana? Oh iya campur biasa. Bagaimana? Ya nyingkri. <laughs> nah, kalau kita gitu hal-hal begini jangan banyak tanya apa doanya sudah. Kalau ragu-ragu untuk gak mayari bukan ila malayari buka kata Nabi. Tinggalkan apa yang meragu-ragukan kamu kepada yang tidak meragu-ragukan kamu. Nah, di sini ada masalah. Saya rasa demikian saya dulu dan sudah waktunya ya, saatnya. Insya Allah malam eh, hari minggu depan kita lanjutkan dan kita teruskan. Semoga menjadi manfaat bagi kita bersama di dunia Allah Allah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا اجمعين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت اللهم اجرنا من ضرر واغننا من بطر اللهم اجرنا من ابتلاء واغننا من ابتلاء اللهم ارزقنا من عقول افرها ومن اسواها من عمل اسكاها ومن اخلاق اطيبها من انزلها من عافيتك ولا من الدنيا خيرها ومن اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه من عذاب النار اللهم اكفنا شر الفتن والمحن والبليات ما ظهر منها وما بطن اللهم اكفنا شر الظالمين والحاسدين والمؤذنين والصدق الكافرين بما شئت وكما شئت انك انت قدير اللهم انفعنا بما علمتنا نسال من بما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا نسال من بما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا نسال من بما ينفعنا اللهم بارك لنا فيما اعطيتنا فيما وفقتنا اللهم ارزقنا والحاضرين واهلنا واولادنا وذريات المسلمين اجمعين ايمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا وعملا صالحا ومالا كثيرا وفيرا ورزقا حلالا طيبا وعمرا طويلا مباركا في طاعتك يا الله مع الصحة والسلامة والعافية والقوة والمتانة والنصر والقوم الكافرين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا معصوما وعملا مقبولا وسعينا سعيا مشكورا وجهادنا جهادنا منصورا وذنبا مغفورا اللهم ربنا تقبل منا انك عليم وتب علينا انك تواب رحيم واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انا نسالك العافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين ارحمنا وصلى الله على سيدنا وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين الفاتحه الله ربنا